Kepala aku sakit sekali. Tolong ambilin ini kan kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Halo, Pak Buat. Sakit kepala kok langgana. Pagi aju-aju, malam miung-miung. Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Oh, Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah, nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang digdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik lima lima hilangkan sakit kepala. Sip nyu. Medik lima produksi Kalbe Farma. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Awas! Berpegang erat-erat pada tiang besar itu ke jembatan! Bilik ini sebentar lagi hancur! Dan kita akan terlempar ke dasar samudra. Lihat itu, air sudah mulai masuk keras ke atas kapal ini. Iya, tidak ada jalan lain. Kita harus mencobanya, adik Purbaya. Kita akan pasrahkan segalanya pada Hyang Agung. Dan mohon agar kita tiba di tanah Pasundan, di keraton Sedana. Baiklah, kita akan mencobanya. Ingat, lima jalan darah kematian tutup sekaligus. Baiklah, mari kita lakukan bersama-sama. kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu Badan meriang Ya Rokok pak Hidung mampet pak Rokok deh Sakit kepala lah Rokok loh mas Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor Hidung mampet Makanya yang bener itu minum prokol untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Bizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agus. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Eri Kuslia sebagai Ratih Pudakwangi, Andi sebagai Gilegawa, dibantu oleh Rusli dan Okta. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka mengarungi samudra tanpa ditemani oleh seorang awak pun. Kolubeng yang terluka parah telah tewas terkubur di tengah samudra. Juga diceritakan tentang hadirnya dua kekuatan agung yang memberikan petunjuk pada mereka untuk dapat kembali ke tanah Pasundan dengan mempergunakan ajian Halimunan. Karena itu, Purbaya dan Cempaka segera mengeluarkan kembali kujang pusakanya. Aji Banyu Agung yang terdiri dari tujuh juru belum juga dapat kita kuasai. Kini kita akan melanjutkan dengan Aji Halimunan yang menurut Sang Hyang Wisnu merupakan aji dan sikap kedewataan. Kita akan coba mempelajarinya, Kak. Oh, ini, kau lihatlah. Beberapa guratan ini merupakan bagian tubuh manusia. Dan oh, ini ada kalimat pendek. Sirna raga datang raga. Sirna jiwa datang jiwa. Yang agung maha kuasa. Oh, apalagi ini maknanya? dapatkah kau memecahkan maksud dari kata-kata ini adik Purbaya? Entahlah kak, tapi biarlah kita coba memikirkannya. Kemudian Raden Purbaya menatap kembali dalam-dalam kalimat demi kalimat itu. Dan kemudian ia bersila dengan sikap yang sempurna. Sementara itu Kujang Pusaka masih tetap dalam genggamannya. Demikian pula dengan Cempaka memusatkan segala daya pikirannya untuk dapat memecahkan makna kalimat yang terdapat dalam warangka Kujang Pusaka dalam tangannya layar dengan bendera lingkaran api masih saja melaju, tetapi tidak dengan arah yang pasti. Langit di atas samudra mulai menjadi gelap. Tetapi Raden Purbaya dan Cempaka terus saja memusatkan pikirannya pada kalimat-kalimat yang diduganya merupakan kunci dari ajian Halimunan. raja dari karang sederhana itu terus terpaku dalam pemusatan pikirannya hingga pagi menjelang. Tetapi tanpa mereka sadari, perahu yang tidak terkendali itu melaju ke arah wilayah badai maut yang sangat ditakuti oleh para pelaut. kita belum meneliti lebih jauh guratan-guratan gambar pada warangka ini. Aku di sampingnya. Sirna raga datang raga, sirna jiwa datang jiwa, yang agung maha kuasa. Jadi apa maksudmu kak? Aku masih juga belum mengerti. Cobalah pusatkan pikiranmu pada yang maha agung. Dan kemudian, dengan kekuatan tenaga saktimu, tutup jalan darah yang tertera dalam titik-titik ini. Gila, apakah kau benar-benar sudah gila kak? Nyawa kita akan segera putus. Kita akan mati jika melakukan hal itu. Aku mengerti, adik berbaya. Satu jalan darah yang ada di gambar ini, kita tutup dengan hawa sakti kita. Cukup untuk membuat nyawa kita melayang. Tetapi, di sini lima jalan darah kematian sekaligus harus kita tutup. Pasrahkanlah semuanya pada Hyang Widi dan cobalah kita akan berhasil. lagi hancur dan kita akan terlempar ke dasar samudra. Lihat itu, air sudah mulai masuk deras ke atas kapal ini. Iya, tidak ada jalan lain. Kita harus mencobanya, adik Purbaya. Kita akan pasrahkan segalanya pada Hyang Agung dan mohon agar kita tiba di tanah Pasundan, di keraton sedana. Baiklah, kita akan mencobanya. Ingat, lima jalan darah kematian tutup sekaligus. menggunakan saat-saat yang sempit yang mereka miliki untuk mencoba Aji Halimunan. Belum lagi selesai pemusatan pikiran mereka, tubuh mereka bersama-sama dengan kapal layar bajak laut lingkaran api tenggelam ke dasar samudera cepat diminum Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala Medik lima-lima hilangkan sakit kepala. Sipnyo. Medik 55 produksi Kalbe Farma. dulu Raden Purbaya dan Cempaka. Dan sekarang, marilah kita kembali mengikuti kisah di Keraton Karang Sedana. Kanda Raka, ada apa Kanda? Kenapa Kanda kelihatan begitu cemas? setan Belang, Kita telah bekerja sama dengan ular beludak yang licik. Memangnya ada apa dengan pertemuan Kanda hari ini? Apakah ada sesuatu yang kurang menyenangkan? Iya. Resi Amista telah menambah kekuatan orang orangnya di Karang Sedana ini. Dan mereka tidak saja Resi Amista. Lainnya, Para pembantunya juga bersikap melewati batas bicara denganku. Mereka tidak menghargai lagi aku sebagai penguasa Karang Sedana, sebagai junjungannya. Hmm. Masa kan Resi Anissa membiarkannya? Aku akan menanyakan kepada beliau. Jika tidak, tidak ada salahnya kita mengambil tindakan dengan kekuatan yang ada pada mereka yang membakar. Mengambil tindakan? Apa maksud tindakan? Ya, menangkap mereka dan memberikan hukuman yang pantas. <laughs> hukuman? <laughs> Menangkap? Siapa yang akan menangkap? Siapa yang berani, Dinda? Eh, kenapa Kanda jadi bersikap demikian pengecutnya? Kita, kita akan memerintahkan orang-orang kita, panglima dan perwira kita untuk menangkapnya. Tidak ada satupun dari para panglima kita ataupun perwira kita di Karang Sedana ini yang berani melakukannya. Mereka telah mengenal siapa Abista, Dan lagi, para tokoh-tokoh mereka yang ditempatkan di sini memiliki kepandaian yang tinggi. Dan satu hal lagi yang perlu kau ketahui, Dinda. Bahwa Amista kini telah menguasai lima kerajaan lain di sekitar Karang Sedana kerajaan yang semula mengabdi pada Karang Sedana lagi saat ini Resi Amista sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi. Walaupun belum berani menyerang Galuh yang berada di bawah pemerintahan keluarga dari Prabu Sanjaya. Tapi Resi Amista sudah tidak ragu-ragu lagi menyatakan dirinya sebagai penguasa dari syarikat lima negara. Siapa? Aku, Ilegawa, ingin bertemu dengan Tuan Raka Parumpang. Iya. Apakah dia salah satu dari pembangkang-pembangkang itu, Dinda. Mari kita lihat. Apa mau mereka? Tuan Raka, kami datang membawa pesan dari Tuan Resi Amista. Ia meminta agar tuanku segera mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan pada seluruh anggota pengemis tongkat merah menangkap seluruh anggota pengemis tongkat merah yang ada di kota raja. Iya. Perintah itu tidak terbatas hanya di kota raja, tetapi juga di Karang Sedana ini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa iya. Amista mengambil tindakan seperti itu? Hmm. Saya tidak tahu. Tetapi saya kira Tuan Raka Parumpang juga tidak perlu tahu. Jalankan saja perintah ini. Eh, Bersikaplah sedikit sopan, di Kilegawa. Aku Raka Parumpang adalah penguasa di Karang Sedana ini. Kau adalah bawahanku yang harus patuh pada semua perintahku. Perintah ini bukan lagi main-main. Cepat laksanakan. Tuhan tidak usah merasa tersinggung jika masih ingin tetap berkuasa di Karang Sedana ini. Kurang ajar kau legawa. Aku akan menanyakan sendiri hal ini pada Resi Amista. Eh, tunggu. Wah. Mau apa engkau mencari Resi Amista? Saat ini beliau tengah beristirahat di dalam kamarnya. Engkau tidak boleh mengusiknya. Laksanakan saja perintahnya. Raka Parumpang membanting kaki dengan keramnya. Di sudut taman, seorang perwira dan beberapa prajurit yang melihat kejadian tersebut tak dapat berbuat banyak mereka hanya menunduk dan kemudian berlalu dari tempat tersebut. Sementara itu, Ratih Pudak Wangi menggamit Raka Parumpang untuk segera masuk ke dalam kamarnya kembali. gonna ¡Cumbre! tidak jauh dari sebuah desa, di pinggiran hutan kecil, terlihat dua sosok tubuh yang tergolek di rerumputan tidak sadarkan diri. Angin yang sejuk semilir menerpa dua tubuh itu. Dan beberapa saat kemudian, terlihat salah satu dari mereka bergerak-gerak adik Purbaya? Uh, uh, di mana kita berada sekarang? Uh, yang jaga Dewa Batara. Kita berhasil adik Purbaya. Uh, ini, ini adalah tanah Pasundan. Uh, aku, aku mengenal alamnya serta semilir anginnya. Uh, kita berhasil. Segala puji aku ucapkan padamu, wahai yang agung junjunganku. Oh, di manakah sekarang kita ini? Apakah ini adalah wilayah Karang Sedana? Ya, hamba kira demikian, tuanku. Bukankah saat menerapkan Aji Halimunan, kita memintanya demikian? Oh, tapi kenapa kita tiba di sini dalam keadaan tidak sadarkan diri? Lihatlah itu. Beberapa orang sedang terlibat pertikaian. Mereka menuju ke arah kita. Mari kita tunggu saja di semak sana. itu adik Purbaya. Para prajurit yang mengejarnya adalah prajurit Karang Sedana. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Kita akan menyelidikinya. mengumpulkan kekuatan untuk membalaskan dendam ini. Ah, ah, ah. Sebenarnya apa yang terjadi, Kakang? Mengapa tiba-tiba saja para prajurit sedana menggebrak kelompok kita? Entahlah, aku tidak tahu. Kita akan mendapat keterangan nanti dari pimpinan cabang kita. Ah, ayolah, ya. mari kita tinggalkan tempat ini sebelum mereka kembali lagi mencari kita. Paman berdua, bisakah kami berbicara? Eh, eh, eh. Ah, Siapa engkau? Adik Batang, ya. bukankah, bukankah itu tuanku berbahaya? Hah? Hah? Oh, oh, iya, iya, benar kakak, benar. Ah, sepertinya memang beliau bersama dengan Tuan Putri Cempaka, ya. Bisakah Paman datang kemari? Di balik semak ini jauh lebih aman. Banyak hal yang saya ingin bicarakan apakah apakah kami berdua saat ini tengah berhadapan dengan Prabu Purbaya, penguasa Karangsedana pada saat yang lalu? Hei, apa kata paman? Uh, uh, penguasa Karangsedana pada saat yang lalu. Memangnya apa yang terjadi dengan Keraton Karangsedana? Prabu Purbaya junjunganku masih tetap penguasa Karangsedana. Aku memang telah menyerahkan kekuasaan pada Paman Raka Parumpang untuk memerintah selama aku tidak berada di tanah Pasundan. Oh. Tuanku. Ketiwasan, tuanku. Ketiwasan. Karang Sedana sudah lulu. Karang Sedana sebagaimana yang tuanku tinggalkan sudah tidak ada lagi. Yang saat ini yang saat ini ada hanyalah sebuah tirani angkara murka, tuanku. hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Dada Raden Purbaya dan Cempaka berdesir. Walaupun ia sudah mendapat gambaran tentang hal yang terjadi di Karang Sedana, tapi kali ini menghadapi langsung isak tangis hambanya, tubuhnya bergetar. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan diperbuat Raden Purbaya dan Cempaka untuk memulihkan keadaan di Karang Sedana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.